السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها علينا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين أما بعد فضيلة المحترمين segenap hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah terkhusus dan teristimewa kepada segenap para tokoh yang hadir dan ada pada siang hari ini Mohon maaf kalau saya tidak bisa sebut, tidak bisa tata, tidak bisa rangkai namanya satu demi satu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, takrim, serta mahabbah saya dan mahabbah kita semuanya. Alhamdulillah Allah takdirkan kita, Allah kumpulkan, Allah bersamakan kita pada siang hari ini dalam majlis kebanggaan Allah, majlis ta'lim, majlis perbaikan dan kebaikan. Tema kaji kita hari ini adalah makna al-barakah fi istiqbali Ramadan. Makna keberkahan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kita hidup dalam satu tahun ada dua belas bulan setiap hari kita butuh berkah. Setiap hari kita butuh eh, perawatan iman keislaman kita. Persoalannya iman kita ini al-imanu yazid wa yanqus. Iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau bicara iman, maka imannya para malaikat itu matbu'. Imannya para malaikat terpatri. Malaikat tercipta memang sudah beriman. Malaikat keadaan imannya tidak pernah naik, tidak pernah turun, tetap imannya. Karena malaikat diciptakan tanpa nafsu. Malaikat diciptakan memang sudah beriman. Jenis kedua imannya para nabi, para utusan, Ambiya mursalin. Iman mereka itu naik terus nggak pernah turun. Imannya para nabi, para rasul. Yang ketiga imannya para kekasih-kekasih Allah dari golongan wali dan para ulama iman mereka yazid wa yangkus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi antara naik dengan turunnya, banyakkan naiknya mereka. Nah, jenis iman yang keempat, ini imannya orang-orang WTC. Imannya kita semua ini. Iman jenis keempat itu yazid wa yangkus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi kalau dibandingin antara naik dengan turunnya, banyakkan turunnya ini masalahnya. Karena karena iman kita fluktuatif kadang naik kadang turun, maka tidak berlebihan. Kalau ulama gembiranya saking gembira menyambut Ramadan, ada yang melantunkan doa. Sekali doa ini masih dalam konflik kalau dalam pandang ulama hadis, tapi saya tidak akan masuk putaran konflik itu. Apakah hari ini sahih atau dhaif? Saya hanya ingin memaknai memberikan satu kajian materi tentang makna barakah saja, makna barakah. Ada doa yang masyhur. Ada dua riwayat. Riwayat pertama menyebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Riwayat berikutnya menyebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadan yang masyhur sering di sering di uh, eh, ucap, sebagai doa oleh para ulama kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, sudah berlalu nih ya. Berkahi kami di bulan Sya'ban sekarang tinggal beberapa hari. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami dengan Ramadan. Ada apa doa kok menyebut bulan Rajab dengan Sya'ban? Bukankah kita butuh berkah setiap hari? Kenapa disebut uh, Rajab dengan Sya'ban. Ini salah satu tinjuan mengapa hadis ini jadi bermasalah. Tapi saya tidak mau masuk ke permasalahan itu. Saya ingin ingin membahas, mengajak sama-sama kita untuk meneliti apa sih warkah. Berkah itu diambil dari akar kata tiga huruf. Ba, ra, dan kaf. Ba menunjukkan makna bahwa orang minta berkah, apalagi rojab dengan eh, sya'ban, khusus bulan ini, karena Nabi pernah memuji tiga bulan ini beruntun. Syahrul Rajabah syahrullah. Wa sya'bana syahri. Wa ramadhan Syahrul ummati. Rajab bulannya Allah. Sya'ban bulanku. Dan Ramadan bulan umatku. Karena ini bulan istimewa nilainya. Maka ada dua berkah dikhususkan disebut nama bulan itu. Apa berkah? Berkah mana pertama ba. Ba maknanya adalah birrun. Jadi kalau ada orang minta ya Allah berkahi kami di bulan eh, Rajab dan Sya'ban, maknanya apa? Kalau bulan kemarin-kemarin kita nggak karu karun keadaannya, iman kita fluktuatif, minimal sebelum datang Sayyidu Syuhur Ramadan, sebelum datang Ramadan, kita sudah tertata. Rajab dan Sya'ban sudah tertata. Mohon maaf lahir dan batin, kita ini orang awam, sering saya gambarkan, ini orang tukang sembahyang semua. Coba lihat bagaimana kita sholat. Kadang-kadang kita sholat hatinya udah khusyuk, bener rekaatnya lupa. Itu model kita. Dua apa tiga ini ya. Dua apa tiga. Ya wajar orang awam. Kita kadang-kadang nyari pulpen gak ketemu-ketemu. Di mana no pulpen ya? Baru gue beli pulpen di mana no pulpen? Puyeng kita nyari pulpen. Itu laci udah kita bongkar-bongkarin buku udah kita kebet-kebetin, barang udah kita pindah-pindahin. Enggak ketemu tuh pulpen dicari. Asal teman kita tanya pulpen di mana, sampai kucing kita omelin pulpen di mana. Puyeng setengah hari nyari pulpen, mas waktu tohar kita salat aneh, pulpennya nongol. Kita takbiratul Allah Allahu Akbar. Nah, aku taruh di rak, kono pulpen. Pulpennya muncul itu urusan sederhana. Makanya ada perintah wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kalian dengan dengan wasilah sabar dengan salat. Kecil-kecilan puluhan bisa ketemu kalau salat. Karena lagi tenang pikiran. Kita ini mohon maaf. Fluktuatif kita punya iman. Kalau lagi semangat-semangat ibadah. Kalau lagi enggak ya enggak. Oh, bahkan ada orang habis selesai ngaji. Orang pada bubar ada yang bubar nanya sama ustadznya. Ustadz, bagaimana ini urusannya? Emang bagaimana bang? Coba ustadz pikirin dah saya. Saya suruh mikir dia pak. Emang bagaimana pak? Coba ustadz pikirin dah saya. Saya itu ustadz ya, udah. Puasa udah. Zikir udah. Deket sama ustadz udah. Sholat malam udah ustadz. Sebayang duha yang katanya pembuka pintu rizki udah saya jalanin ustadz. Mungkin duha saya mau Ustaz banyakkan saya dah. Ngukur lagi. Tapi kenapa hidup saya masih begini-begini aja Ustaz? Saya masih susah aja. Jangan-jangan Allah kagak denger doa saya. Coba Ustaz, teman saya kagak ayang Ustaz. Puasa kagak, ayang kagak. Boro-boro zikir mengaji. Tapi duitnya lancar banget Ustaz. Mestinya kalau mau adil ya, saya yang tukang sholat, rizkinya banyakin dong dia pampetin. Ya kenapa? Itu kata kita. Tapi kan kehendak Allah lain. Kalau kita sudah mulai ngomong begitu dan kita iyain, Allah nggak ada rumahnya sama saya ini. Kalau udah kayak begitu, itu namanya waswasatu syaitin. Itu bisikan syaitan. Kalau diiyain bisa rusak kita punya iman. Iman lagi turun. Kalau lagi naik yang naik bener dah. Kalau lagi naik. Biasanya nggak ngaji. Sekarang kok nanya begini, kapan kita ngaji ya? saya udah kepengen banget ngaji ini. Ada nggak kira yang begitu? Kalau ada yang begitu, mantep banget rumahnya orang. Birun Berkah artinya kebaikan. Jadi kalau kemarin kita ngaji asal-asalan. Kok uh, sebelum Ramadan ini dia kemudian rajin. Rajin ngajinya, itu tanda. Berarti dia kebaikan nama berkah tuh orang. Ada orang rajin ngaji bulan harian datang, bulan mingguan datang, bulan datang, PHBI nyampe. Dia nggak peduli siapa tuh yang ceramah, siapa itu orangnya, dia tetap datang karena niatnya ikhlas karena Allah. Tapi kan ada orang ngaji dadakan, dulu nggak pernah ngaji. Sekarang lagi rajin banget, harian datang, mingguan nyampe, bulanan pun nongol, PHB pun datang. Usut punya usut ternyata mau hajatan dia. Kalau ada orang model begini masih mending. Mau hajatan ngaji masih mending daripada ngaji sama sekali. Hati-hati kebaikan nambah. Kalau kemarin-kemarin, mohon maaf, sholat jamaah kurang ada gairah. Sekarang kok ada gairah jamaah? Itu namanya kebaikan yang nambah berkah tuh orang. Ingat prinsipnya laki-laki soleh, sholatnya di masjid jamaah. Perempuan soleha cukup di rumah sholatnya. Kecuali ada ngaji begini. silakan datang, kalau nggak datang nggak dapat eh, nggak uh, dapat wawasan, datang masih mulia. Dengan beberapa syarat perempuan tentu aja ya dia bisa ngejaga kehormatannya, ada izin suaminya dan ada manfaat diambil. Tapi prinsipnya laki-laki soleh, sholatnya di masjid. Perempuan soleha, sholatnya di rumah. Jadi kalau ada laki-laki demennya sembahyang di rumah mulu, itu tandanya laki-laki solehah. Cocoknya pakai rok tuh laki-laki. Apalagi kalau udah laki-laki Jumatan kagak mau datang, cepet bawa ke pasar tempat sono. Beliin muknah warnanya pink. Itu bukan laki-laki namanya. Laki-laki itu dibedain nama perempuan sekalipun haknya surganya hak pahala sama. Hati-hati, laki-laki itu pemimpin, perempuan pendamping pemimpin. Laki-laki sahibun nafkah, perempuan bukan. Dia tidak wajib cari duit, pernah laki-laki wajib cari duit. Laki-laki pakai emas haram, perempuan boleh. Laki-laki wajib jumatan, perempuan enggak. Laki-laki utama sholat di masjid, perempuan utama di rumah. Itu berarti beda. Laki-laki itu matahari, perempuan itu bulan. Kalau ada yang nanya, itu laki-laki matahari perempuan bulan, banci di mana Ustaz banci? Kalau laki-laki matahari perempuan bulan, maka banci itu gerhana. Jadi susah dibilang itu matahari apa bulan. Kalau ada orang laki-laki, tapi lagunya kayak perempuan, itu gerhana bulan namanya. Kalau perempuan, tapi lagunya kayak laki-laki, gerhana matahari. Kalau banci, bener gerhana total. Kita nggak bisa ngarepin Islam, bangkit dari banci. Makanya didik anak kita agama yang baik. Supaya dia jelas. Laki-laki jelas, kalau perempuan jelas. Bab agama ngajarin jelas. Agama menjadi laki-laki, jadi laki-laki beneran. Perempuan jadi perempuan beneran. Makanya hati-hati saudara, laki-laki ada batasannya. Gak boleh kita sembarangan hidup. Karena itu menyangkut keberkahan. Perempuan yang baik, ibu kalau ngobrol sama suami, nggak boleh lebih kenceng dari suara suaminya. Kecuali kalau lakinya budek, nah, itu urusannya lain. Hah? Atau mungkin dipanggil dari jauh, mama dari jauh, silakan kenceng. Kalau kira-kira kalau kira-kira dekat eh, susah ya dari jauh nggak masalah. Ini kan kadang-kadang mohon maaf banyak itu ibu-ibu bini-bini kita ya. Itu kalau ngaji ngaji musim libur nggak ke kantor mau ngaji liwan kan ngaji paling mantep mak-mak kan yang paling rame mah. Bapak-bapak memalas malas biasanya. Tapi namanya ngaji ada plus minusnya. Perempuan di mana rajin ngajinya. Ngobrolnya, ngobrolnya, ngobrolnya. Apa be diobrolin? Kalau laki-laki ngaji, malas biasanya kalau di lingkungan. Jarang yang kayak ibu-ibu ramenya. Laki-laki mah jarang. Yang ngaji nggak serame ibu-ibu. Cuman laki-laki kalau ngaji bapak-bapak ada kelebihannya. Bapak kalau ngaji nggak ada yang rumpi. Ngajinya tenang, tenang tuh gitu. pada pules parah lagi gitu ya ada fluktuatif lebih kurangnya dah istri kalau mau ngaji bu ngaji rutin ini bagusnya kalau mau berkah hidupnya ya adab dipakai kalau mau pamit ngaji sama lakinya parahin ngapa parahin deket sama lakinya baru ngomong bang pamit mau ngaji mohon ridhonya, mohon izinnya, mama mau ngaji, doain langkah jadi berkah, ilmu jadi manfaat, ini duit yang abang titip ini, nanti bakalan mama infakin, mudah-mudahan jadi jariah buat kita di sorga nanti berdua. Ya. Ambil tangan suaminya bu, cium. Assalamualaikum, mantap tuh ya. Bini bapak begitu apa enggak? Jangankan bini bapak, pak, bini ustadz kagak begitu. Ya artinya pak, ini mah idealnya. Tapi kalaupun nggak begitu ya nggak apa-apa. Yang penting pamitnya pelan-pelan. Jangan dari jauh udah pamitan. Itu hari Minggu. Lakinya mau pergi mancing. Bininya pergi ngaji. Hah? Pamitnya dari jauh. Bang, gue mau ngaji. Begitu pamitnya. Lakinya dari jauh juga jawabnya. Ah, lu mau ngaji mulu. Rubah kagak. Bininya sewot. Maksudnya bagaimana? Jadi kayak orang berantem. Ngaji kan bagus. Ngaji bagus, mah ngaji bagus. Gue juga girang kalau punya bini tukang ngaji. Girang gue mah. Cuman gue puyeng akhir-akhir ini ngeliat pada ngaji. Puyeng bagaimana? Lu ngaji rajin banget. Lima majlis ta'lim. Lima-limanya utang seragam semua. Bagaimana gue puyeng? Ini contoh. Contoh orang awam namanya. Mah. Ya seragam penting. Tapi ilmu jauh lebih penting lagi. Kenapa Bapak kurang rajin ngaji di lingkungan di komplek-komplek kita coba lihat. Kalau kepingin rajin gampang, ikuti ibu-ibu. Beli di seragam. Bila perlu ada bednya. Paling tidak kalau kemarin kita malas ngaji, sekarang kau rajin ngaji. Nah, itu orang berkah, kebaikan nambah. Kemarin berantem mulu. Sama uh, orang rumah, sama, sama istri berantem terus. Sama laki, bu, berantem terus. Mau Ramadan berhenti nggak berantem. Ini habis ngaji begini supaya kita berkah, kebaikan nambah. Ntar pulang ngomong lakinya. Ngomong ngomong ini kita, "Bang, Mama, kita berhenti berantem." Emang kenapa? Tadi saya ngaji sama Ustadz, katanya ini bulan-bulan istimewa ini, mau Ramadan. Berhenti berantem. Jadi bagaimana urusannya nih? Kita terusin nanti habis lebaran. Ya jangan sampai begitu juga. Orang kemarin berantem mulu, sekarang udah mulai rukun. Berkah tuh orang. Kemarin dia malas karena rajin berkah tuh orang. Itu yang dimaksud ya Allah berkahi kami dua Rajab dan Syaban. Karena Ramadan luar biasa istimewanya. Jadi dia berdoa. Kalau dipanjangin ya doanya begini. Kalau dipanjangin ya Allah. Karuniakan kami kekuatan agar bulan ini menjelang Ramadan kami tambah baik ya Allah. Yang kedua berkah itu diambil dari huruf ra, ba, ra. Ra maknanya adalah rahmatun. Ay rahmatun minallah jadi orang yang minta berkah atau orang berkah itu siapa? Mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah. Apa rahmat? Gampangnya begini rahmat itu. Rahmat itu pemberian yang datang dari Allah yang kadang-kadang gak kelihatan mata, tapi bisa dirasa. Itu rahmat. Contoh, orang berumah tangga. Bininya gak cantik-cantik amat. Ya 6,5 dah wajahnya dah ya. Gak nyampe 7 wajahnya mah. 6,5 umpama. Neng punya suami nggak ganteng-ganteng amat. Nggak ganteng-ganteng amat pokoknya. Kedudukannya juga nggak tinggi-tinggi amat. Duit kagak banyak-banyak amat. Hmm? Sederhana, kebutuhan rumah tangganya nggak terpenuhi semua. Masih banyak yang kurang. Apalagi sekarang listrik naik bolu ya. Luar biasa susahnya. Banyak yang kekurangan. Yang nggak tercover hidupnya. Tetapi suami bisa mencintai istrinya dengan tulus hati dengan niat ibadah karena Allah karena ini amanat Allah istri. Dia cintai sepenuh hatinya, dia nafkahi dengan halal. Lalu istrinya bisa juga mencintai suaminya, menghormati, menghargai dan melayaninya dengan semangat ibadah kepada Allah. Punya anak, anaknya bakti sama dia, gampang ibadahnya. Rumah tangga semacam ini sekalipun tidak ganteng-ganteng amat, nggak cakep-cakep amat, nggak punya kedudukan tinggi, ekonomi pun kurang, tapi rumah tangganya ibadahnya bagus sakinah, mawaddah, rahmah. Rumah tangga begini namanya rumah tangga dapat rahmat Allah. Kita sering melihat orang rumah tangga luar biasa mewah. Rumahnya gede, ruang tamunya besar. Masya Allah di ruang tamu ada terpampang gambar suami istri senyum simbol mesak dipoto. Tapi dipoto doang, dipoto doang, dipoto doang. Isinya rumah itu rapuh luar biasa. Lakinya entah main dengan siapa, itu bininya entah main dengan siapa. Anaknya narkobaan kerjaannya. Susah diatur nggak ibadah. Tidak ada rahmat di rumah tangga itu. Maka saudara hati-hati. Berumah tangga, orang rumah tangga sakinah, mawadah rahmah bukan tanpa masalah. Justru orang berumah tangga itu pasti ada masalah. Wong awalnya kita laki yang mau perempuan yang beda. Jadi kalau ada perbedaan wajar. Tapi rumah tangga sakinah, mawadah rahmah mereka yang bisa menyikapi masalah dengan baik. Jadi jangan tanya begini, kali kali kalau bini ustadz kali nggak pernah ngomel kali ya, si siapa bilang, siapa yang bilang. Bini siapa juga sama pak, mau bini ustadz kek, mau bini kiai kek, mau bini pak RT kek, sama aja. Malah kadang bini ustadz galak-galak. Ini mah biasa kayak begitu mah, tapi bagaimana kita nyikapinya? Saudara, hati-hati. Kalau ada orang dapat rahmat Allah, itu juga contoh lain. Kemarin sholat biasa-biasa aja, nggak ada rasanya. Sekarang sudah mulai ada rasanya. Saya kalau sholat jamaah dengan sholat sendiri, kok enakan jamaah ya. Sudah mulai ada rasa begitu. Rahmat dari Allah sudah mulai turun. Kemarin nggak tapi khusus, sekarang sudah mulai khusyuk. Sudah mulai turun. Rahmat. Khusyuknya orang awam jelas beda sama khusyuknya para nabi, para wali beda. Orang awam kalau kayak model kita khusus dianggap khusus, itu nggak usah harus tinggi-tinggi kayak khususnya para wali, para nabi. Khususnya orang awam itu sepanjang pertama toharonya benar. Istinjaknya istinjaknya benar, mandi junubnya benar, mandi headnya benar, ya, wuduknya benar. Kemudian yang kedua, ketika sholat masih masuk waktu. Dohor ya dohor, asar ya asar, maghrib ya maghrib, isya isya, subuh subuh. Tapi kadang-kadang orang sholat membingungkan ini, sholat dohor, ha? udah mepet banget asar. Kan empat rakaat tuh, dua rakaat masjid doa, dua rakaat udah ada asar. Ini model begini kan bingung kan ini nih Sholat subuh udah jam 6. Kan ribet urusannya malaikat montennya. Dikata sholat subuh waktunya duha. Dikata duha, romanya niatnya subuh ini. Ini kayak begini asal kita masih masuk waktu sholatnya. Ini masih ditunggu khusyuk orang awam. Yang ketiga khusyuknya orang awam, ya ukurannya ketika dia sholat, rukun bangsa hati dia niatkan dengan benar. Rukun bahasa ucapan diucapin dengan benar. Rukun bahasa pekerja dia lakukan dengan tumak nina. Dan yang terakhir orang-orang awam kita dianggap khusyuk. Itu kalau kita sholat kita sadar kita sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun hati masih kemana-mana, bawa hatinya. Kalau sudah mulai gak, gak sudah mulai kemana-mana, bawa. Kemana-mana, bawa. Makanya orang awam diajarkan kalau kita ragu-ragu. Dua apa tiga, dua apa tiga. Kembalikan yang kecil. Dua apa tiga? Dua. Nanti ditambah. Begitu Assalamualaikum, anak ngomong, Pak, kayaknya ini sebagai Isa lima rekaat ini. ya orang awam banyak urusan. Ya. Bapaknya bilang, ah, Isa empat rekaat, nak. Tadi saya hitung lima rekaat, Pak. Nanya sama bininya, Mama, tadi berapa rekaat? Orang kata tegur kagak denger tadi. Jadi, lima rekaat betul ini. Jadi bagaimana ini Pak? Kata anaknya, lima rekaat ini sembahyang. Bapaknya nggak mau kalah, ngapa-ngapa, malah mantep. Mantep bagaimana? Tambah. Ya kita orang awam. Jadi kalau ragu dua atau dua tiga apa dua apa tiga, ambil yang kecil dua. Makanya kalau yang tukang ragu-ragu begitu gampang, jamaah aja. Datang ke Masjid Sudirman sini, gak usah macam-macam pikirannya. Oh yang segala macam tinggalin, sholat aja udah takbir be sama kemari. Allahu Akbar. Artinya pasrah. Suka-suka imam dah, berapa kayak urusannya. Beres. Makanya Ramadan nanti kita dilatih untuk terawih, untuk sholat jamaah. Tapi saya yakin kalau di di sini mah kalau Ramadan tuh penuh tuh dohor. Di mana-mana kantor penuh. Mau kemana lagi ngopi kagak, madang kagak, mau kemana lagi? Kalau hari ini penuh ini hebat ini. Ramadan penuh saya nggak heran. Ramadan mau kemana? Malah ada ngomong, ayo kita bayang jamaah. Itu gitu ngasok kita. Begitu Jangan juga begitu niatnya ya. Terawih, coba lihat tuh. Ramadan terawih di mana-mana penuh, di mana-mana penuh. Ibu-ibu sampai luar biasa tuh kalau musim terawih awal-awal ya, malam pertama maksud saya. Musim terawih itu waktu Isya belum datang, sejadah udah nyampe ke masjid. Pasang kapling maksudnya, itu malam pertama, malam kedua dah. Tapi kalau udah seminggu terawih, udah beda urusan. Disamperin temannya, ayo bang kita terawih imam siapa imam, imam, imam, imam, imam siapa imam. Nanya imam siapa? Sudah mulai kendor kan? Rahmah adalah kemarin-kemarin belum tapi ada rasanya ibadah. Sekarang sudah mulai ada rasanya. Doa kemarin kosong aja. Sekarang doa sudah bisa menangis. Itu namanya sudah ada rahmah di situ. Kemarin kurang bisa menghormati istri. Sekarang sudah bisa menghargai istrinya. Kemarin kurang bisa melayani suami dengan bagus. Sekarang kalau dia nyeduhin kopi lah, nyeduhin air lah untuk suaminya. Memang niat semata-mata ya Allah, ini ibadahku ya Allah. Sudah begitu perasaannya. Ini udah hebat, luar biasa. Maka istri yang punya rahmat dari Allah, suami punya rahmat dari Allah, suami yang cari rezeki yang halal. Istri yang punya rahmat dari Allah itu istri yang bisa bedain mana halal, mana haram. Makanya Bu, Neng, maaf. Kalau biasa dikasih duit sama laki sebulan 3 juta, tiba-tiba ke bulan ini dikasih sama laki duit 5 juta istri yang berkah, dia akan nanya, Bang, biasanya 3 juta setiap bulan, kok ini 5 juta ini? Mama ambil dulu yang 3 juta, yang 2 juta tambahannya, mama mau negesin dulu ini halal apa haram ini duit tambahannya. Kalau halal mama ambil ini, yang 2 juta ini. Kalau haram, mama tolak. Jangan sampai ada duit haram masuk ke rumah tangga kita. Berat bang, tahu jamin di akhirat berat nanti. Ini taruhnya perkeberkan rumah tangga kita. Rahmat bisa nggak turun di rumah tangga ini. Bini kita suka nanya begitu. Rupanya kagak ada ya. Kalau bini ustadz suka nanya, Bu. Bini ustadz namanya mah ya. Nanya. Menanya begini, nanyanya, Abi, ini duit dari dulu segini-gini baik. Nambahnya, nambahnya kapan nambahnya? Begitu nanyanya. Yang pasti duit penting. Halalnya jauh lebih penting lagi. Karena ini menyangkut keberkahan. Kayak yang terakhir. Bar, bar, barokah, berkah berasal dari akar kata tiga huruf ba, ro, ka. Kaf. Yang ketiga kaf. Kaf maknanya adalah karamah. Karamah itu kemuliaan. Jadi kalau ada orang ini menjelang Ramadan, kemarin-kemarin pendendam sama orang, mau Ramadan dia dendam hilangkan. Dia ikhlaskan dimaafin semua orang yang orang-orang yang salah dengan dia. Bahkan orang yang menyakiti hati pun dia maafkan diikhlaskan. Ini kalau ada orang kayak begini, mulialah dia orangnya. Karena apa? Dia sudah punya kemuliaan luar biasa karena memaafkan orang jauh lebih mulia ketika membalas. Sekali membalas boleh. Kalau ngebalasnya pakai pakai pengadilan boleh silakan. Tapi kalau kita maafin itu jauh lebih mulia. Jadi kalau ada ulama yang nuntuni kaum Ramadan, kumpul maafin. Nah, minta maaf sama. Itu juga tidak salah. Kenapa? Itu langkah untuk bisa mulia memaafkan orang. Kemarin-kemarin suudon sama tetangga, sekarang udah mulai husnudon. Cakep tuh tidur sama bini ngobrol nih sebelum tidur. Mama luar biasa ya, kita susah buat di duit dicarinya ya. Tetangga kita mah itu rumah dibongkar habis, katanya mau ditingkat. Luar biasa tetangga kita ya, diri kita ngomong. Dia mungkin punya piaraan kali. Ini ngomong begini pak. Tadi sudah sama tetangga. Kalau piaraan apa? Nih, bininya cerita, Pak, oh, tetangga kita sebelah sana. Mobilnya baru, Pak. Cash lagi nggak pakai kredit. Kita mobil masih begini baik dari dulu, Pak. Padahal kita penghuni awal perumahan ini. Itu tang itu mobil lu ganti dua kali. Ini kemarin mau baru beli cash total nggak pakai kredit. Mantep dia, kata lakinya begini. Ya kan dia bisa korupsi, kalau bapak kan nggak bisa korupsi. Ngomong begitu berarti seutuhan sama tangga. Nggak mulia dia. Orang mulia itu orang kalau tetangga dapat nikmat, dia bersyukur. Kila wakol ada riwayat, Nabi pernah menjuluki sahabatnya, salah satu sahabat dijuluki dengan ahlus, ahlul jannah, ahli sorga. Ketika mau ngaji, Nabi nggak mulai. Begitu mulai, itu Nabi mengatakan, ya kita nunggu ahli sorga mau datang kemari. Begitu datang orang biasa-biasa aja, ya sahabat besar bukan, orang yang hebat-hebat banget bukan. Saking penasaran tetangga apa sahabat lain ngecek apa tuh amalan orang itu. Ternyata orang itu amalannya malam nggak kelihatan tahajud, Sedekah nggak gede, uang dia orang miskin. Perjuangan juga, jihad nggak gede-gede amat. Dia itu tentara biasa-biasa aja. Ternyata dia punya keistimewaan kalau tetangganya dapat nikmat dari Allah, dia bersyukur, saudara. Tetangga dapat nikmat, dia bersyukur ya Allah. Misalnya ya, tetangga kita membangun rumah tingkat, mantap, gede. Kita nyempil rumahnya kecil. Kalau orang yang mulia begini ngomongnya, Alhamdulillah, Mama, tengah kita membangun rumah tingkat luar biasa, gede tingkat. Minimal kita jadi tetangganya orang yang rumahnya tingkat. Mantap begitu ya. Bisa mbak kita, bisa apa enggak kira-kira. Tetangga punya naik pangkat, hebat, pangkatnya tinggi. Kita nggak naik-naik. Kalau kita orang mulia begini, Alhamdulillah. Saya punya sahabat, sahabat saya tinggi pangkatnya. Sekalipun saya pangkatnya tidak setinggi dia, tapi dia tinggi luar biasa Minimal saya jadi temannya orang pangkatnya tinggi. Itu sudah orang hebat, orang mulia itu. Tapi jarang terjadi itu. Jarang terjadi orang mulia. Termasuk ini Islam. Banyak macam ragam warnanya, nggak usah tunjuk-tunjukkan. Ini di Indonesia kan kadang beda sedikit tunjuk-tunjukkan. Ini besok terawih, beda lagi. Ada yang dua, tiga, ada sebelas. Itu masih silakan aja, wong itu istihad kok. Zonni kok. Kalau ngikut eh, standar internasional 23, Mekah, Madinah 23. Tetapi kalau kalau mau ngikut Syekh Ibn Taimiyah dan ulama mujadid yang lain, setidaknya kalaupun nggak bisa ikut Makam Madinah yang 23, ya sebelas pun nggak apa-apa. Ada orang nawar lagi, sebelah juga saya berat banget Ustaz, banyak lemburan susah kalau Ramadan. Bisa nggak dikurangi separohnya gitu Ustaz? Ya kalaupun nggak bisa, sebelah juga nggak kekejar waktunya minimal. Jangan pertinggalin sholat. Sunnah, sunnah apa saja. Sekalipun hanya mampu dua rakaat ntar tambah witir tiga, jadi lima. Masih lima itu sehat masih banyak itu. Bisa dikurangi lagi Ustaz. Ya witirnya dah, paling enggak jangan apa ketinggalan witirnya. Witir berapa Ustaz? Witir tiga rakaat. Saya dengar teman saya ngomong katanya boleh satu rakaat Ustaz. Nawar bet ceritanya ya. Terus mau ngapain? Saya kalau kepengen sholat serkaat boleh Ustaz, witirnya doang. Kalau menurut saya mah itu ribet di persiapannya Pak Udunya makan waktu, nyiapin tempatnya makan waktunya, gelar sejadahnya ngajak anak biniknya, ah, begitu sembahyang atau rakaat. Itu orang pelit amat orangnya. Ya jangan sepelit-pelit itu ngapa? Paling enggak kita harus tambah kemuliaannya. Kalau kita Ramadan, nih sebelumnya Ramadan masih ada sisa waktu bulan Syaban ini, ayo kita perbaiki diri minimal standarkan iman Islam kita, standarkan keberkahan kita dengan cara kebaikan mesti nambah di bulan-bulan ini. Kedua, Mari kita ya, pastikan rahmat Allah kita raih di bulan ini. Yang ketiga, kita harus uh, ulang diri kita agar kita pastikan kita jadi mulia. Kalau konsep Quran mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa, maka takwa itu kita rawat. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya, selebihnya terserah kita semua. Ramadan suka tidak suka akan segera datang. Ramadan disambut nggak disambut, datang Ramadan. Ramadan mau mau semangatnya nyambut Ramadan semangat ibadah atau mau semangat maksiat, Ramadan tetap akan segera tiba. Maka ini hadiah dari Allah. Mari kita sambut sebagai umat Rasulullah, kita sambut dengan bangga hati, dengan senang hati dan dengan semangat kita mau tobat kepada Allah di bulan itu. Terima kasih. Semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan eh, yang terbaik di antara Ramadan kita yang pernah berlalu.